Ma'ana alaihi liyam wa ashabi. Adapun mereka-mereka yang menamakan diri mereka jamaah tetapi di atas bid'ah, di atas dalalah, di atas kesesatan, maka mereka bukan jamaah. Mereka firqah, firqah. Karena yafarq bedal muslimin. Karena memecah belah kaum muslimin. Dan karena mereka memisahkan diri dari kaum muslimin.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 Karena yang namanya jamaah tidak terjadi kecuali dengan dua makna. Yang pertama, hendaklah manhajnya di atas kitab was sunnah. Tidak ada manhajnya dengan manhaj fulaniyah, manhaj alaniyah. Atau dengan qaul fulaniyah, atau dengan qaul fulan tetapi manhajnya kitab was sunnah.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 Artinya sudah chaos. Sudah kacau. Sudah satu membunuh yang lain, satu kelompok memerangi yang lain, sudah enggak ada penguasa. Sudah liar sama sekali. Maka kata Nabi Allah wasallam, hendaklah engkau tetap Berpegang dengan kebenaran dan tinggalkan semua firqah. I'tazil tilkal firq.